kita sudah menyebutkan beberapa adab yang perlu diperhatikan oleh seorang talibul ilmu. Di antara adab tersebut hendak antum sabar. Yuk. itu bisa. Kalau ujian boleh lihat buku nanti ya. Open book ya. <laughs> Baik, yang pertama adalah mengikhlaskan niatnya lillahi ta'ala dikarenakan ibadah atau kalau berilmu adalah termasuk dari perkara ibadah yang harus kita ikhlas pada yang kedua yang belakangnya siapa Deni ya Deni Wasbuk Wasbuk Hah Dia meniatkan untuk mengangkat kejahilan pada dirinya dan pada yang selainnya. Baik. Yang ketiga, antum tujuan untuk membela syariat tujuan untuk membela syariat yang keempat lapang dada pada permasalahan khilafiyah yang memang di situ boleh khilaf ya ada pun yang permasalahan tidak boleh khilaf seperti permasalahan akidah permasalahan tauhid ya, ini ya, tidak ada khilaf yang diperkenankan di situ. Yang kelima, antum beramal dengan ilmu yang dia dapatkan karena tujuan dari ilmu adalah amal tujuan dari ilmu adalah amal samaratul ilmi adalah amal buah dari ilmu apa amalnya berdasarkan ilmu tersebut ilmu yang dia pelajari pertanyaan sebelum kita lanjutkan Baik. Kita masuk pada perkara yang keenam yang merupakan adab berbicara talibul ilmi adalah ad-da'wah ilallah berdakwah kepada Allah hendaknya seorang talibul ilmi dia eh, menjadi seorang dai berdasarkan ya ilmunya tersebut berdasarkan ilmunya tersebut ya artinya sesuai dengan kapasitas keilmuannya sesuai dengan kapasitas keilmuannya ya jangan dia menjadi seorang talibul ilmi hanya sekedar untuk disimpan pada dirinya ya, jangan demikian ya, ini termasuk pada eh, kaitannya juga pada perkara yang kedua yaitu mengangkat kejahilan dari orang diri orang lain. Ya. ya jangan seseorang itu pelit dengan ilmunya. Pelit dengan ilmunya ini nggak boleh. Ya, tercela seorang pelit dengan ilmunya, Pak. Yang dimaksudkan dengan pelit-pelit dengan ilmunya ini apa? Ya, dia mempunyai kemampuan untuk ya, memberikan faedah kepada rekan-rekannya, ikhwan-ikhwannya, ya saudara-saudaranya, tapi dia tidak mau. Dia mempunyai pengetahuan, mempunyai keilmuan, tapi dia simpan untuk dirinya sendiri. Ya, ini tidak boleh, tidak di uh, diajarkan yang demikian itu. Bahkan seseorang yang memiliki kemampuan untuk mengajar atau memberikan faedah kepada uh, orang lain ini diberi semangat untuk dia pak, Diberi semangat untuk dia uh, mengajar sesuai dengan apa? Sesuai dengan kapasitasnya. Ya. Sesuai dengan kapasitasnya. Jadi tidak ada istilah malu dalam perkara ini. Ah, saya malu ngajar, bukan demikian. Ya. Sehingga orang diharamkan atau terhalang dari mendapatkan ilmunya. Ya. saya merasa nggak pantas untuk ngajar. Ya kalau kalau mengajar apa yang belum kamu pelajari, iya memang nggak pantas. Tapi mengajarkan apa yang sudah dipelajari ilmunya dan diketahui, ya sah sah saja. Yang penting apa di sini harus diberi batasan bahwasannya dia mengajarkan sesuai dengan keilmuan yang dia miliki. Ya, dakwah, berdakwah di sini secara umum. Ya, bentuknya bisa di masjid, bisa di mana. Jangan keluar dari ini. Ya, jangan keluar dari batas keilmuan yang dia miliki ya karena ini akan akan kita sebutkan juga perkara-perkara yang harus seorang talabul ilmi talibul ilmi waspada terhadapnya dan menghindarinya di antaranya apa atau kodur qabla an atau atau ahli. ya dia muncul ke permukaan sebelum dia uh, ahli sebelum dia uh, bisa untuk muncul di permukaan ini juga tidak tidak diperkenankan ya bukan merupakan adat ya tapi dia mengajarkan sesuai dengan kemampuannya ya, dia harus menimbang apa yang ada pada dirinya ya, dia bisanya demikian itu yang dia keluarkan kalau nggak bisa ya stop dia serahkan kepada orang yang lebih bisa yang ke tujuh dari perkara adab kalau berilmu adalah al hikmah ya hikmah apa yang dimaksud dengan hikmah? Hikmah adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ini yang dimaksudkan dengan hikmah. terutama di dalam berdakwah ilallah ya dalam berkara dakwah ilallah dia ya, harus bisa berdakwah dengan cara hikmah berdakwah dengan cara yang hikmah menempatkan sesuatu pada tempatnya orang yang perlu diajarkan ya dengan cara yang baik diajarkan dengan cara yang baik Ini diambil beberapa contoh tentang hikmahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berdakwah. Di antaranya kisah kata kisah seorang Arabi, seorang Badui, ya orang Badui, orang Arabi adalah mereka yang tinggal jauh di pelosok ya, dan mereka jauh dari peradaban manusia sehingga mereka apa dari sisi eh, sopan santun mereka tidak mempunyai ya etika adab dalam bergaul mereka tidak mengetahuinya karena apa karena tempat tinggal mereka yang jauh dari kota di pelosok baik datang seorang Arabi seorang Badui ini pada ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan dia buang air kecil di pojokan masjid. Ya, masjid yang merupakan tempat seseorang melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu salat, baik itu zikir, baik itu tilawatul Quran, baik itu majelis ilmu dan ibadah-ibadah yang lainnya. Datang Arabi ini kemudian dia kencing di pojokan masjid tersebut. Baik suatu kemungkaran suatu kemungkaran dan wajib untuk diingkari karena itu para sahabat melihat perbuatan yang mungkar tersebut apa yang mereka lakukan mereka berusaha ya bagaimana bisa Arabi tersebut menghentikan perbuatannya dilarang ya. dengan Ya. spontanitas mereka ketika melihat kejadian yang mengungkap tersebut. Tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan hikmah beliau beliau berkata kepada para sahabat biarkan saja dia biarkan dalam artian apa biarkan dia menyelesaikan hajatnya yaitu buang air di pojokan masjid ya, selesai Arabi tersebut ya, menunaikan hajatnya dipanggil oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau katakan, Inna hadhihi al-masajid la taslu bi syai'in min hadzal bawl wal qadar. Inna ma hiya lidzikrillah wa shalah wa qira'atil Qur'an. Masjid-masjid ini ya tidaklah boleh untuk perkara yang seperti ini dari perkara ya, buang air di, di masjid, kemudian membuang kotoran eh, di masjid tidak boleh ini Inna mahiya dzikrillah. Masjid-masjid ini diperuntukkan untuk dzikir kepada Allah, untuk salat dan untuk al Quran, baca Al-Quran. Ditegur kapan? Setelah Arab itu menunaikan hajatnya. Baik. Ya, sehingga apa di sini kita lihat hikmah. Ya, dengan cepat Arabi tersebut, Badui tersebut menerima dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan dia berdoa kepada Allah, Allahumma rahmi wa Muhammadan wa la ma'ana ahadan. Ya Allah, summa wahai Allah, ya berikanlah rahmat padaku dan Muhammad. Ya, dan jangan berikan kepada selain kami ya rahmat pada seorang pun. Kenapa? Karena dia jengkel ya, sahabat melarang dia kencing lagi. Baik. Ya, lihat hikmah yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Diterima dakwahnya. Coba kalau seandainya ya ketika dia lagi menunaikan hajatnya tersebut dilarang. Ya, terkaget-kaget dia yang mungkin najisnya bisa terkumpul pada satu tempat sehingga mudah untuk dihilangkan, ya. Tiba-tiba dia lari, najisnya tercecer kemana-mana. Ya. Kemudian dari sisi dia ya, tidak merasa nyaman, diganggu dalam keadaan demikian. Ya. Bisa netes di bajunya, najisnya. Banyak mabarat. Tapi dengan hikmah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kita mendapatkan pelajaran bagaimana cara berdakwah itu menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya. Pada perkara yang lain, Rasulullah SAW ya ketika melihat seorang sahabat yang dengan keimanannya yang sudah kokoh melakukan suatu kesalahan, Rasulullah SAW menegurnya dengan, dengan cara yang keras. Kenapa? Karena tahu bahwa bahwasanya dengan cara ini berbeda bermanfaat bagi sahabat tersebut. Tidak akan menyebabkan dia goyah keimanannya. Bahkan akan semakin menambah keimanannya. Disebutkan di sini kisah tentang seorang sahabat yang memakai ya, cincin dari emas. Dan cincin atau barang-barang emas ini haram untuk siapa? Untuk kalangan lelaki dan umat ini. Adapun untuk wanita itu halal. Ya, apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lepaskan cincin tersebut dari tangan sahabat tadi. Kemudian dia dicampakkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam cincin tersebut. Oh. Kalau ini dilakukan kepada Arabi lagi, kira-kira apa yang terjadi? Ya, baru dilarang dari kencing aja dia sudah doa jangan kasih orang lain rahmat ya Allah. Tapi yang dilakukan oleh Rasulullah adalah kepada seorang sahabat yang mantap keimanannya. Ya. Rasulullah ambil cincin tersebut dan Rasulullah campakkan seraya berkata, يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده فيضعها في فيضعها في يده maka kalian mengambil ya jamrah bara dari api neraka kemudian meletakkannya di, di tangan tangannya diibaratkan cincin yang dari emas ini tadi sebagai apa bara dari api neraka Allah gitu saja Kemudian Rasulullah pergi. Baik. Ketika Rasulullah pergi dari sahabat tersebut, di, dikatakan kepada sahabat yang diambil cincinnya tadi, khut khatamaka intasubihi. Ambil cincin tersebut dan kamu manfaatkan pada perkara yang lain. Ya, karena yang dilarang apa memakai. Bisa saja dia ambil kemudian dia jual kemudian dia apa? Dia manfaatkan manfaatkan hasil itu untuk perkara yang lain dia sedekahkan, ya, dia jadikan untuk modalnya dalam berdagang. Dengan perkara-perkara yang ma'ruf. Bukan sesuatu yang tidak boleh. Tapi lihat bagaimana keimanan sahabat ini. Ya, wallahi la akhud la akhud khataman tarahahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahi demi Allah aku tidak akan mengambil sesuatu yang sudah dicampakkan oleh Rasulullah SAW. Seorang yang imannya sudah mantap. Ya. Dalam keadaan sebenarnya dia bisa mengambil sijil tersebut dan dia manfaatkan ya, nilai dari sijil tersebut. Dijual, kemudian dia manfaatkan. Ya. Banyak cara untuk memanfaatkan, tapi karena keimanannya ya, dia melihat bahwa saya Rasulullah SAW sudah tidak riba terhadap apa yang dia lakukan, maka dia pun ya, tidak akan mau mengambil cincin tersebut. Apa yang dibuang oleh Rasulullah dia tidak akan mengambilnya. Eh, pada dua kisah ini kita lihat bagaimana cara Rasulullah SAW dalam berdakwah, yaitu dengan menggunakan hikmah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ya, maka ini juga penting bagi talabul ilmu. Jika seorang melihat seorang melakukan perkara maksiat, perkara mungkar, dan eh, seorang talibul ilmu, apalagi yang biasanya seorang yang tadiin pemula, ya semangatnya begitu menggebu-gebu. Ya, tapi ilmunya masih kurang. Melihat kemungkaran dia, bagaimana bisa cepat mungkin kemungkaran ini bisa hilang? tanpa dia memperhatikan hikmah di dalam apa di dalam mengingkari kemungkaran ya memang benar kita diperintahkan untuk ya memerintahkan al amru bil ma'ruf dan nahi anil munkar memerintahkan terhadap perkara yang ma'ruf dan mencegah dari perkara yang munkar benar ya ini adalah ibadah yang sangat agung tetapi apa tetapi harus diperhatikan al amru bil ma'ruf memerintah perintah terhadap perkara yang ma'ruf harus dengan cara yang ma'ruf pula dan melarang dari perkara yang mungkar bukan dengan cara yang mungkar. Ini harus diperhatikan bagi seorang yang memiliki semangat. Ya, dia harus memperhatikan banyak sisi yang harus diperhatikan di situ. Sisi-sisi yang disebut, eh, yang disebutkan oleh para ulama apa efek yang terjadi ketika dia mengingkari kemungkaran? Ha. Apakah kemungkaran akan hilang? Ha? Atau muncul kemungkaran lain yang lebih kecil? Tingkatannya dibandingkan kemungkaran yang dia hilangkan? Ataukah sama atau justru lebih besar? Empat perkara ini harus diperhatikan. perhatikan. Ketika dia hendak menghilangkan satu kemungkaran, apa yang lihat yang ya, perkara yang dia lihat adalah kemungkaran yang mungkin timbul dari ya, apa yang dia lakukan. Apakah kemungkaran akan hilang sama sekali atau muncul kemungkaran yang lain tapi ya tingkatannya jauh lebih kecil dari kemungkaran yang dia hilangkan, maka pada dua keadaan ini dia lakukan apa? Ya, melakukan dia melakukan yaitu mencegah dari kemungkaran. Tapi kalau dia melihat ternyata ada kalau ada akibat dari apa yang dia lakukan berupa pengingkaran terhadap kemungkaran akan menimbulkan kemungkaran yang sama besarnya atau jauh lebih besar maka apa? Maka hendaknya dia menahan diri. Ya, hendaknya dia menahan diri. Baik. Hendaknya dia mengingkari kemungkaran tersebut dengan hatinya. Kalau ternyata dia lakukan dengan lisannya atau dia lakukan dengan tangannya akan menyebabkan kemungkaran yang sama besarnya atau jauh lebih besar. Ya, ini idah dalam amar ma'ruf nahi munkar. Ini termasuk dalam perkara al-hikmah. Perkara yang kedelapan, An yakuna talibul ilmi sabiran ala ta'allum. Hendaknya seorang talibul ilmi itu ya bersabar dalam menuntut ilmu. Ya, karena yang menuntut ilmu itu butuh kesabaran. Butuh perjuangan. Ya, butuh mengorbankan apa yang dia miliki. Ya, baik itu harta, baik itu jiwa, baik itu tenaga, butuh pengorbanan yang demikian. Maka dia dituntut untuk apa? Sabar dan bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Ya. Bukan bisa dicapai ilmu tersebut dengan apa? Dengan satu dua pertemuan. Enggak. Iya. Ya, terlalu banyak ilmu yang harus kita ketahui. Ya sehingga dari kalangan salaf ada yang mengatakan apa? Seandainya seluruh waktu digunakan untuk menuntut ilmu yang dia dapatkan hanyalah separuhnya. Seandainya separuh waktu yang dia gunakan untuk menuntut ilmu, ya misalnya dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Menunjukkan apa? Menunjukkan seorang ketika dia hendak menuntut ilmu, dia dituntut untuk bersabar di dalam menuntut ilmu. Karena tidaklah ilmu itu dicapai kecuali dengan kesabaran dan sungguh-sungguh. Ini perkara yang ke-8. Yang perkara yang ke-9, ihtiramul ulama wa takdiruhum. Ya, menghormati para ulama wa takdiruhum dan mengetahui kedudukan mereka. Ya, harus seorang talib ini menghormati para ulama. Ya. Bukan justru apa? Bukan justru ya, dia merasa senang kalau melihat ada dari kalang ulama yang ya, terjatuh atau tergelincir pada suatu perkara. Ya, dia merasa sedih. Kalaupun dia mendapatkan ulama yang demikian, ya, dia tetap hormat padanya. Karena memang ulama dari sisi bahwasanya mereka diambil atau tidak perkataannya, ya kita ambil sesuai dengan apa? Sesuai dengan ya, dalil jelas ini. Akan tetapi dari sisi kita menghormati mereka, maka wajib kita menghormati para ulama. Dan merasa sedih terhadap ya misalnya kita dapatkan ulama yang tergelincir, bukan justru senang. okay. Ya, harus ini ada peng, penghormatan sikap menghormati terhadap para ulama. dan saya sebutkan secara ringkas saja. Yang ke-10, ihtiramul ulama takdiruhum menghormati ulama dan mengetahui posisi mereka akan masuk di kitab wa sunnah yang ke sepuluh adalah dia berpegang teguh dengan Alkitab dan Sunnah. Ya hendaknya seorang talibul ilmi dia memegang teguh Alkitab dan Sunnah. Ya, menegakkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau bukan seorang talibul ilmi yang menegakkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, terus siapa yang akan menegakkan? Mereka yang mengetahui, mereka yang e, mempelajari ayat-ayat Allah, mereka yang mempelajari sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau bukan mereka yang menegakkan, yang berpegang teguh dengan Alkitab dan Sunnah, terus apa lagi yang kita harapkan? Orang-orang awam yang mereka belum pernah belajar, yang mungkin mereka belum pernah membuka kitab Sahih Al-Bukhari ya bahkan mungkin belum pernah melihatnya bagaimana mungkin mereka bisa mengamalkan apa yang terdapat di dalamnya kalau mereka belum mempelajarinya maka siapa yang berpegang teguh terhadap Alkitab dan Sunnah ini talibul ilm mereka lah yang berhak dan seharusnya ya untuk berpegang teguh dengan Alkitab dan Sunnah karena mereka yang mempelajari dua hal tersebut. Perkara yang ke-11 dari adab seorang talibul ilmi adalah atas sabut was Ya. Atas sabut was Atas sabut ya, dia ada tabayyun. Ya, dia eh, apa bahasa kita? Hah? Cek dan dicek. Ada bahasa yang lebih bagus nggak daripada cek dan dicek? Klarifikasi. Baik klarifikasi terhadap hukum atau dia misalnya ya, dia tersebut terhadap apa yang dimunculkan dari khobar-khobar sehingga apa ketika dia menghukumi suatu perkara yang dimunculkan ya dia menghukuminya dengan benar ya dengan hukum yang benar karena apa karena dia sudah tersebut ya mengklarifikasi berita yang dia dengar. Ini harus bagi seorang talibul ilmi. Ya, jangan sampai terhadap suatu perkara yang dia dengar atau yang berupa nukilan, kemudian dia langsung menghukumnya. Harus ada sikap atas sabut. Ini yang dimaksud dengan tasabut. Adapun as-sabat, as-sabat maknanya sama dengan sobir tadi, yaitu dia bersabar ya di dalam kolabul ilmi dan bersungguh-sungguh pada kolabul ilmi. Yang kedua belas, Al-khirsu ala fahmi muradillahi ta'ala wa muradi rasulihi sallallahu alaihi wasallam. al hir semangat untuk bisa memahami apa yang diinginkan Allah dan diinginkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya artinya memahami dengan pemahaman yang benar sesuai dengan yang diinginkan Allah dan sesuai dengan yang diinginkan Rasul ya ini salah satu adab dalam talabil ini hendaknya dia memahami sesuai dengan pemahaman yang benar ya kenapa karena kalau dia salah di dalam memahami ini perkaranya berbahaya ya, perkaranya berbahaya kalau dia salah memahami Ya. Kalau dia salah memahami, ini lebih berbahaya daripada orang yang tidak mengetahui sama sekali. Baik. Ini yang disebut dengan jahal murakkab, ya, kebodohan yang bertumpuk-tumpuk. Yaitu apa? Dia memahami dengan cara yang salah. Intinya itu dia tidak mengetahui bahwasanya dia tidak mengetahui. Seorang yang memahami dengan cara yang salah, dia berkeyakinan bahwasanya pemahaman dia itu benar. Ya enggak? Tapi ternyata salah. Dia tidak tahu kalau dirinya tidak tahu. Baik. Berbeda dengan jahil biasa, orang yang tidak mengetahui. Ya, dia tahu bahwasanya dirinya tidak tahu. Karena dia tahu bahwa dirinya tidak tahu, dia belajar. Tapi kalau seorang yang merasa sok benar, dia tidak tahu kalau dirinya tidak tahu, tidak sadar kalau dirinya ini bodoh, ya, sok pinter, ya, memahami sesuatu dengan cara yang salah, apa akibatnya? Akibatnya pertama dia menyalahkan orang lain, yang kedua dia beramal dan membangun amalannya itu didasarkan kepada apa? Pemahamannya yang keliru maka ini berbahaya ya jangan sampai kita salah di dalam memahami apa di dalam memahami ilmu karena itu ya, di dalam menuntut ilmu ini yang dianjurkan bagi seorang talibul berilmu adalah menuntut ilmu dari seorang guru bukan menuntut ilmu dari kitab-kitab ya tanpa bimbingan seorang guru ya disebutkan demikian ya cara seseorang dalam menuntut ilmu. Dia belajar dengan guru. Guru yang bisa dia percayai, bisa melindungi dalam ini. Sehingga ketika ada salah dalam memahami dibenarkan oleh gurunya. Ya. Ketika dia membaca ada yang belum dia pahami dibenarkan oleh gurunya atau ketika salah dibenarkan oleh gurunya. Berbeda dengan orang yang belajar dengan kitab tanpa ada bimbingan guru, tanpa ada bimbingan. Bukan berarti tidak boleh. Boleh. Kalau dia sudah mendapatkan usul-usul dalam ilmu agama, dia sudah mendapatkan taksil, ya, perkara-perkara yang eh, dia dapatkan sebelumnya. Untuk menambah pengetahuan dia, dia membaca kitab. Ya, tapi sebelumnya dia sudah belajar dengan seorang guru. Nah ini tidak apa. Tapi kalau dia belajar ya, otodidak, tidak ada istilah otodidak dalam perkara agama. Ini perlu diingat. Ya, istilah otodidak. Orang belajar komputer otodidak mungkin lebih hebat daripada orang yang belajar dengan ya, guru. Tapi kalau agama nggak bisa. Harus dengan apa? Harus melalui guru yang bisa dipercaya. Ya, hanya sekedar membaca, membaca, membaca tanpa ada bimbingan seorang guru. Ya, ini dikhawatirkan kesalahannya justru lebih besar daripada ya apa yang dia benar di dalam memahaminya. Ini perkara yang ke-12 dari adat talabul ini yaitu apa? E, semangat untuk bisa memahami sesuai dengan yang diinginkan. Baik, ini 12 perkara yang merupakan adat talabul ini yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al dalam kitab beliau Kitabul Ilm. Dan pada pertemuan selanjutnya insya Allah ya kita akan menyebutkan beberapa kekeliruan di dalam talibul ilm yang perlu kita waspada dari perkara tersebut. Insya Allah akan dibahas pada pertemuan berikutnya. kasih ilahuna. Apakah ada Ya gurunya harus dari yang bisa dipercaya, harus dari seorang yang mumpuni. Ya Dia lihat gurunya tidak hati yang benar atau tidak. Ya. Kemudian gurunya memiliki ilmu yang mumpuni atau tidak dari perkara yang dia ingin ambil dari eh, dari guru tersebut. Misalnya gurunya Eh, mumpuni dalam perkara ilmu hadis. Jadi ya, dia ambil ilmu hadis darinya. Ya, yang kemudian dia percaya ya, terhadap guru tersebut memiliki kepercayaan terhadap guru tersebut bahwasanya guru tersebut bisa membimbing dia. Ya, jelas dari sisi gurunya sendiri, ya dia memang mumpuni dari ilmu yang yang dia ingin ambil darinya. Ya kalau kita tahu guru ini ngajarnya cuma nahwu saja nahwu nahwu, kemudian kita ngambil ya misalnya pelajaran tajwid ya, tafsir Al-Qur'an, kita nggak tahu keilmuan dia, nah, ini keliru. Ini keliru. Baik. Tapi dia tahu guru ini mumpuni dari apa yang diajarkan dia mumpuni di bidangnya Allah Taala. yang lain? memang dia e, membutuhkan jawaban saat itu dan antum yakin dengan jawaban antum walaupun dalilnya antum tidak apa, yakin tapi tidak apa dalilnya. Allah nggak apa-apa antum. Ya. Tapi diarahkan dia untuk mencari dalilnya. Antum juga berusaha untuk mencari dalilnya. tidak nggak apa-apa untuk menjawab demikian. Ya. Tanya antum, apa hukum syirik? Ya, syirik haram, keluar dari Islam apa dalilnya? di kemarin apa nyebut air apa yang saya lupa. Eh, kan satu perkara yang wajib, jelaskan. Syirik adalah suatu perkara yang haram. Ya. Tidak diampuni bagi dos, e, eh, mereka yang mati dalam keadaan syirik. Nah, ini apa? Nah. Ya, eh, kalau tidak mau itu gimana? Ya jawab aja. Karena kebiasaan dengan jawaban antum, ya. Kemudian kalau ada pun masalah dalil, insya Allah bisa dijelaskan ya lain waktu. Tapi nggak apa-apa untuk menjawab perkara ini kan asalkan memang didasarkan keyakinan, bukan keraguan. Kalau keraguan, kayaknya ustaznya jawabnya kemarin gini deh, kayaknya sangat itu ragu. Jangan sampai jawab begitu, mending jawab Allah alam. Kenapa? Kita lebih selamat. Ya, tapi kalau perkara sesuatu yang yakin atau jawab sesuai dengan keseimbangan, jawab aja ya dan bimbing orang yang bertanya itu dengan cara apa arahkan dia membaca kitab atau belajar atau mendengarkan kaset-kaset yang ada Allah Taala. Baik, bagian lain. Ya sudah biarin aja kan tidak percaya. Jangan diajak debat orang yang kayak gini. Biasanya orang tidak mau ya apa bukan dalam rangka menginginkan kebenaran. Biasanya gitu. Kenapa? Karena dia sok tahu, dia merasa benar. Lebih baik apa? Lebih baik orang sering ini uh, eh, didoakan dan gak usah terlalu banyak bicara dengan dia dalam perkara-perkara yang yang demikian. Kenapa? Yang antum akan dapatkan adalah apa? Adalah debat kusir ribut dia ngomong ini ini nggak nyambung sama nggak nyambung ya akhirnya apa akhirnya dia tetap dalam kebatilan eh, dia ya dalam menimbulkan permusuhan ya antara antum dengan dia dan dia merasa merasa alergi dengan al-haq malah justru lain aja lebih baik gitu jangan anfak buat dia untuk didaun ya, dan gak usah dilayani yang demikian ya Allah taala alam itu ya, cukup ya نقف إلى نفسنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت